Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandumah Usul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru yang pernah kita lewati juga pada pembahasan-pembahasan yang telah lalu seputar perintah yang datang setelah larangan perintah yang datang setelah larangan. Awal mulanya dilarang, kemudian diperintahkan. Nah, itu bagaimana perintah yang datang setelah larangan tersebut? Nah, kita lanjutkan barakallahu fikum. Jadi pembahasan sekarang seputar kaidah yang pernah kita lewati dulu dalam kitab Al-Usul, Min al Usul dan juga yang setelahnya mengenai al-amru ba'dan nahi. Perintah yang datang setelah larangan itu menunjukkan perintah tersebut wajib dikerjakan atau boleh atau sunnah tergantung dengan siaknya. Tergantung dengan apa? Nah, barakallahu fikum, perbuatan tersebut sebelum larangan dilihat dulu. Kalau perbuatan tersebut sebelum larangan itu adalah perbuatan yang boleh, nanti setelah larangan kok ada perintah, berarti kembali ke hukum asal boleh. Seperti masalah apa? Antum dilarang jual beli ketika sudah dikumandangkan adan Jumat. Jual beli hukum asalnya apa? halal boleh. Nah, kok dilarang ketika dikumandangkan adzan Jumat? Setelah selesai apa? Fa qudiyatus shalah fantashiru. Kalau sudah selesai salat, maka menyebarlah kalian di muka bumi ini jual beli lagi. Nah, perintah itu wajib atau boleh atau bagaimana kita katakan kembali ke hukum asal sebelum larangan boleh berarti mau jual beli lagi silakan mau pulang tidur enggak masalah juga paham ya nah mau santai-santai tidak masalah juga jadi perintahnya itu bukan wajib. Makhluk soal ini? Antum harus pahami ya. Kan kita katakan apa? Hukum asal perintah menunjukkan apa? Wajib. Nah, sekarang kalau perintah itu datang setelah larangan, bagaimana tadi caranya? Solusinya dilihat perkaranya sebelum larangan itu boleh atau sunnah atau bukan. Faham? Kalau perkaranya sebelum larangan itu perkara yang boleh, berarti nanti setelah larangan kok diperintahkan berarti kembali ke hukum asal boleh. Antum nggak harus ngerjakan itu loh. Paham maksudnya ya? Eh, nah, kita lihat biar tambah jelas. Qala al-mu'allifu asbahullah, perhatikan pantun nomor 44 itu, halaman 189. Wal amru ba'da an-nahyi lil hilmi wa fi qawlan li raf'in nahyi khutbihi tafi. Perintah setelah larangan lil hil menunjukkan pembolehan. Wa fi qawlin ada juga pendapat yang lain liraf'in nahi untuk menghilangkan larangan tersebut. Berarti enggak dilarang, boleh. di ya, sana Mirip, cuman beda. Kalau yang pertama tadi kan perintah setelah larangan menunjukkan hil, perbuatan tersebut boleh dilakukan. Kalau yang kedua, perintah yang datang setelah larangan itu menunjukkan apa? Mengangkat larangan tersebut. Kita lihat. Lamma dzakara annal amra yakunu lil wujub wa yakunu al fawr. Tatkala telah Berarti dzukira ya. Lamma dzukira tatkala telah disebutkan anal amru yakunul wujub wa yakunul faur bahwasanya perintah itu terkadang menunjukkan wajib ini hukum asalnya ya wa yakunul faur dan juga dikerjakan secara langsung dzukira al amru alladhi kharaja an hadhihi qaidah disebutkan di sini perintah yang keluar dari kaidah ini paham perintah yang keluar dari kaidah ini jadi antum harus hafal ini kaidah yang isu, yang inti, yang asli dan kaidah yang keluar dari dari kaidah. Paham ya? Nah, jadi kalau ada kaidah keluar dari kaidah yang inti. Nah, apa itu? Wa huwal amru al-warid ba'da nahi, yaitu perintah yang datang setelah larangan. Al-warid itu datang, perintah yang datang setelah larangan. Bagaimana hukumnya kita lihat. Faham maksudnya Husain? Jadi kalau yang pertama kemarin apa? Kan dua pertama kemarin. Al asl fil amr ya dulu alal wujud satu. Yang kedua, al al al asl fil amr ya dulu alal faur. Ya enggak? Hukum asal perintah itu faur dikerjakan langsung. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, sekarang yang ketiga keluar dari hukum eh, keluar dari kaidah yang inti, yaitu apa? Perintah yang datang setelah larangan. Wa fi hadza ulama qaulan. Dalam masalah ini para ulama memiliki dua pendapat. Fa aktsarul usuliyin, kebanyakan ahli usul yaqulun mereka mengatakan innal amra ba'da nahyi lil ibahah. Ini perhatian baik-baik penting nih ya. Sesungguhnya perintah yang datang setelah larangan lil ibahah menunjukkan pembolehan. Pembolehan itu antum ngerjakan silakan, enggak enggak masalah gitu loh. Seperti antum awal mula dilarang apa? Ketika A dan Jumat dikumandangkan, dilarang untuk apa? Jual beli. Nah, setelah selesai salat Jumat, fantasiru. Pergilah kalian, menyebarlah kalian di muka bumi ini mencari apa? mencari maisha. Nah, itu perintah itu wajib atau boleh? Atau harus dikerjakan, harus pergi lagi atau boleh pulang istirahat tidur? Kita katakan nah perkaranya boleh. Paham ya? Mau jual beli lagi silahkan berhenti jual beli nggak masalah. Paham belum? Paham maksudnya ini? Mahum irbat? Eh, kita lihat wala ya'udu ila hukmihi al-awwal dan tidak kembali pada hukumnya yang pertama alladhi huwa qabla nahy yaitu hukum tidak kembali kepada hukum yang pertama yaitu hukum sebelum larangan ini pendapat pertama nih ya li'anna nahya warada 'ala al-hukm al-awwal fa fanasakhahu artinya apa dikarenakan larangan yang datang pada hukum yang pertama akhirnya apa nam fa nasakhahu maka terhapus di situ dengan apa adanya yang kedua Paham belum? Pertama dilarang, setelah ada pembolehan berarti yang dilarang tersebut sudah dihapus. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Ya enggak? Hadisnya ingat enggak antum? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, kata Rasulullah. Larangan bukan? Larangan. Setelah itu Rasulullah perintahkan fazuruha. Sekarang kunjungilah. Sekarang sekarang ziarihlah. Nah, perintah di sini wajib ziarah atau bagaimana? Kalau menurut pendapat yang pertama ini, perintah yang datang setelah larangan menunjukkan larangan tersebut sudah dihapus. Berarti mau ziarah silahkan tidak tidak masalah. Tapi terhapus larangannya tadi itu. Tapi kalau pendapat yang satunya kan ah, larangan nggak terhapus larangan. Larangan ketika apa? Jual beli ketika sudah dikumandangkan adan, Jumat tetap dilarang itu nggak terhapus itu. Paham ya? Nah, sampai kapan sampai selesai? Setelah selesai sholat Jumat diperintahkan mau diperintahkan untuk apa? untuk berjual beli lagi atau mencari maishah di muka bumi ini. Perintah tersebut bagaimana hukumnya? Apakah wajib kita kerja lagi atau boleh pulang istirahat? Kita katakan nah boleh pulang istirahat. Paham ya? Karena perintah tersebut bukan maknanya wajib. Kenapa? Karena datang setelah larangan. Kita lihat sini biar tambah jelas. Tsumma rufi'a an Kemudian larangan itu diangkat. Ba'da an-nasakhal hukm awal setelah Nah, barakallahu fikum ba'da an nusikha al-hukm al-awwal setelah dihapus hukum yang pertama. Fa'adal amru lil ibahah berarti perkaranya kembali kepada pembolehan. Kuntunahai tukum an ziyaratul kubur Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, larangan atau bukan? Larangan. Fazuruha. Sekarang kunjungilah, ziarilah. Berarti apa? Larangan yang pertama sudah dihapus. Kalau itu nasikh mansukh itu benar kalau itu. Tapi kalau untuk masalah salat Jumat tadi, itu enggak dihapus, larangan tetap masih ada selama posisinya belum selesai apa? Jumat. Apa maksudnya? Belum selesai Jumatan, belum selesai sholat Jumatnya. Nah, seperti itu. Wakilah ada yang katakan juga, balil amru ba'da nahyi raf'un nahyi. Ya wah, ada yang katakan juga bahkan perintah yang datang setelah larangan itu raf'un nahyi untuk menghilangkan mengangkat larangan. Fa yumdar fima nuhiya anhu wa yarji' asli, aslih. Maka hendaknya diperhatikan terhadap apa yang dilarang darinya, dilihat lagi larangan tersebut. Kemudian apa? Wa yurja'il aslih, kemudian dikembalikan kepada asalnya. Fa in kana asluhu istihbab kana mustahabban ya kan lihat hukum asalnya. Hukum asalnya awal mulanya apa? Awal mulanya jual beli halal atau haram atau boleh-boleh saja, Ihsan? Ya boleh-boleh saja mubah. Nah, ketika dilarang kok diperintahkan setelahnya, berarti kembali ke asal boleh gitu loh. Itu maksudnya. Mahfum Ibrahim? Ewa. Kata beliau, yurja ila aslih, dikembalikan ke hukum asalnya. Fa in kana asluhu istihbab, kalau hukum asalnya sunnah, karena mustahabban berarti sunnah. Wa in kana asluhu ibahah, karena mubahan. Kalau hukum asalnya boleh, berarti boleh. Mahfum soalnya ini, eh, Isa. Ewa, dikembalikan hukum asal. Ini pendapat yang kedua. Qaulu li raf'in nahyi ma'nahu annahu idza warada al-amru ba'da an-nahyi fa huwa raf'un. Maksudnya bahwasanya apabila datang perintah setelah larangan berarti itu raf'un. Raf'un apa? Raf'un nahyi, mengangkat menghilangkan larangan tersebut. Wa hina adzin ya'udul hukmu ila ma kana 'alaihi qabla an-nahyi. Maka pada waktu itu pula kembalilah hukum itu kepada na barakallahu fikum perkara yang sebelum larangan kembali pada perkara sebelum larangan. qulu khud bihi ai hadza aqrab ini yang mendekati kebenaran. Fanaqul kita katakan innal amra ba'da nahyi yarfa annah Paham ya? yarfa annahya Sesungguhnya perintah yang jatuh setelah larangan itu mengangkat menghilangkan larangan tersebut. Wa yu'idul hukm karena sudah diangkat mengembalikan hukum ila makana alaihi qabla wujudin nahi. Paham belum? Setelah diangkat hukum larangan tadi apa? Wa yu'idul hukum mengembalikan hukum ila makana alaih kepada perkara yang sebelum apa? Qabla wujudin nahi, sebelum adanya larangan. Paham belum? Kalau sebelum adanya larangan adalah boleh berarti boleh. Paham? Kalau sebelum adanya larangan tersebut ada sunnah berarti sunnah. Paham soalnya ya? Mahum Abdullah? Eh, ini mudah. Sudah kita lewati semuanya. Dengan contoh akan lebih jelas. Kita lihat dengan contoh famidzalika qaulu ta'ala di antaranya adalah contohnya adalah firman Allah taala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bayi Ini perhatikan baik-baik ini, contoh ini sering muncul jadi antum ya upayakan dihafal ya ayatnya insyaallah dihafal semuanya teman penerapannya itu ya. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salah kalau diseru untuk salat, salat apa? Salat Jumat. Min yaumil jum'ah pada hari Jumat fas'au segeralah kalian eh, segeralah kalian larilah kalian ila dzikrillah menuju kepada dikir kepada Allah taala maksudnya ke masjid wadarul baik dan tinggalkan apa jual beli larangan jual beli nih paham ini Husain larangan jual beli kita lihat setelah nanti dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yang demikian itu kebaikan untuk kalian lebih baik untuk kalian jika kalian benar-benar mengetahui setelahnya perhatikan ayatnya itu Fa'ina kudiatis salatu fantasiru itu. Fil ardi betahku. min fadlillah. Kalau salatnya sudah selesai, eh, kalau salatnya sudah selesai maka menyebarlah kalian di muka bumi ini. Menyebar itu maksudnya berangkat kerja lagi, mencari maisha itu loh, nyebar. Nah, wabtaghu min fadlillah dan carilah rezeki dari apa? keutamaan Allah Subhanahu wa taala mencari rezeki, maisha atau yang semisalnya. Perintah atau bukan Ibrahim? Perintah bukan ini? Perintah bukan? Perintah atau bukan? Pantasiru. Perintah, cuman perintahnya itu wajib atau tidak? Kan dilarang tadi jual beli. Ketika kapan dilarangnya? Ketika dikumandangkan ada Jumat. Nah, setelah itu kalau diperbolehkan kita lihat Fala amru bil intisar fil ardi, maka perintah untuk menyebar nam di muka bumi ini wa Nam talabir rizki dan perintah untuk mencari rizki lil ibahah untuk pembolehan saja. Alal qawlil awal berdasarkan pendapat yang pertama. Mahum salih Bang? Menurut pendapat yang pertama, perintah tersebut untuk ibahah pembolehan. Pembolehan. Jadi mau lanjut kerja silahkan, mau pulang tidur istirahat tidak masalah. Mau santai-santai pun juga nggak ada larangan. Karena apa? Ibahah pembolehan. Wa al qauli tapi berdasarkan pendapat yang dua lirafin raf'in nahyi Paham ya? Untuk mengangkat atau menghilangkan larangan wa minal ma'lum anna talabar rizqi ma'murun bihi li saddi hajatil insan wa hajati man yamunuhu fayakunu al-amru bidzalika lin-nadbi masyaallah. Ini menurut pendapat yang kedua. Untuk menghilangkan larangan dan termasuk perkara yang sudah ketahui bahwa saya mencari rezeki, mencari rezeki itu kan diperintahkan untuk apa? Untuk menutup, ya? menutup kebutuhan manusia, kebutuhan orang yang meng, e, eh, barakallahu fikum membutuhkannya, maka menjadilah perintah tersebut linadab sunnah. Setelah salat sunnah kerja, perintahnya itu kalau antum berangkat kerja sunnah untuk mencari maisha. Tapi kalau sudah selesai kerjaannya bagaimana? Ya pulang nggak masalah kan? Jadi wallah alam. Nah, kalau anak pribadi lebih cenderung yang pertama tadi jadi bebas. Paham ya? Bebasnya apa? Kan dia sudah mencari di awal, sudah kerja. Begitu ada Jumat, berhenti dia. Kalau masih ada kerjaan ya nggak masalah dia kerjakan lagi. Lanjutkan tadi kalau kerjaan sudah selesai, kan sudah selesai. Berarti otomatis setelah sholat Jumat nyari kerjaan lagi atau boleh istirahat? Boleh istirahat bebas. Jadi Allah alam kalau sampai sunnah tingkatan sunnah ini mungkin kembali kepada mencari ma'isyahnya. Nah, kalau mencari ma'isyah bukan hanya sunnah saja, wajib bahkan, ya kan? Mencari ma'isyah nam. Kita lihat di sini. Wa min dzalika contoh yang lain. Nah barakallahu fikum contoh yang lain kata beliau Al-idnu lil khatib an yara min maktubatihi ma yad'u ila nikahiha. Diizinkan bagi orang yang melamar wanita untuk melihat kepada calon na barakallahu fikum nama atau wanita yang hendak dia lamar. Diizinkan untuk melihat wanita yang hendak dia lamar na barakallahu fikum pada perkara yang apa? Yang dia sukai untuk menikahinya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sesuatu yang membuat dia itu senang untuk menikahinya. Tapi pendapat yang rajih wajah Pendapat yang roja apa? Wajah. Adapun pendapat Zohiriyah Ibn Hazm dan juga yang lainnya mengatakan bahkan sampai telanjang pun boleh, tapi itu pendapatnya lemah. Pendapatnya roja hanya wajah saja. Jadi pakai cadar, buka cadarnya, lihat wajahnya, selesai sudah selesai. Jadi atau enggak itu urusan lain lagi. Kalau jadi nanti ngomong orang tuanya jadi, orang tuanya sampai kepada perempuannya jadi, selesai. Tinggal ngatur jadwalnya kapan, akadnya, tapi jangan buru-buru, maharnya tentukan terlebih dahulu. Paham ya? Kalau misalkan nggak minta mahar, maharnya cuma diajari Al-Qur'an, ya udah nggak ngajari Al-Qur'an selesai. Setelah apa? Pernikahan nah terwujudkan itu akad nikah, ijab dan qabul. Jadi ketika orang melihat calon perempuan eh, calon apa calon istri tadi itu istilahnya perempuan yang jalamar itu tidak mengharuskan harus menikah itu keliru itu pendapat itu. Jadi setelah nazar harus menikah itu keliru. Paham ya? Karena nazar itu untuk apa? Melihat terlebih dahulu, cocok atau tidak. Paham ya? Kalau nggak cocok, dipaksa untuk menikahnya atau enggak? Tidak, boleh pulang lagi enggak masalah. Paham ya? Tapi kalau cocok, nah, untuk melanjutkan prosesnya tidak boleh ngobrol sama perempuan tadi. Chattingan pun enggak boleh, nelpon enggak boleh karena belum istrinya. Ingat-ingat itu ya. Nah, karena apa? Karena antum semuanya kan punya masa depan. Kita semuanya punya masa lalu, ya enggak? Punya masa lalu? Masa depan kan ada gitu loh. Masa lalu udah berlalu, masa depan kan ada. Jadi kalau ada ikhwah yang seperti ini modelnya, baru nador, chattingan, kemudian SMS-an, nelpon itu nggak boleh. Itu belum istrinya. Sampai kapan istrinya ijab dan qabul. Paham? tuh angkahtu nati fulanah bintu fulan. Paham bimahrin kilo jiram min misalkan. Aku nikahkan kamu dengan fulanah bintu fulan dengan mahar satu kilogram emas. satu kilogram emas, paham ya? Nak dan dibayar tunai. Langsung yang laki-laki ngomong apa? qabiltu zawajaha aw nikaha bimahrin madkurun bimahrin madkur dan aku terima pernikahannya dengan mahar yang disebutkan secara kontan sudah sah sah sah itu saya setelah itu baru suami istri paham ya kalau dengan lapat taksi dan juga boleh taksi dan jadi angsur satu kilogram emas tapi diangsur paham ya setengah kilo dulu setengah kilo nanti boleh juga paham ya seperti itu intinya syahidnya di sini adalah apa? Diizinkan bagi orang yang melamar untuk melihat apa? Melihat perempuan yang dia lamar. Nah, pada perkara apa? Pada perkara yang mendorong dia untuk menikahinya. Tapi pendapat yang rojih wajah. Pendapat yang rojih wajah. Perhatikan baik-baik. Eh, Ayo itu. Ayo eh, na'am barakallahu fikum. Nah, kalau sakit istirahat di belakang, dibukakan pintunya, Bang, kuncinya, Bang. Kita lihat sini. Apa kata melihat sini? Barakallahu fikum. Fa innal asla tahrimu nadhar rajul ilal mar'ah. Karena hukum asalnya haram melihat eh, seorang laki-laki melihat apa? Melihat kepada seorang wanita. Hukum asalnya haram, enggak boleh. Paham ya? hal amru bin nadhr fi qaulir Rasul sallallahu alaihi apakah perintah untuk melihat wanita, melihat wanita itu bagian wajah dan yang rajih ya? Apakah perintah perkataan Rasulullah SAW alaihi wasallam ahadukum imra'atan falyandur ila ma yad'uhu ila nikahiha Apabila salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita, maka hendaknya dia melihat kepada apa yang mendorong dia untuk menikahinya. Apakah perintah itu lil ibahah atau istihbab? Boleh-boleh saja atau istihbab sunnah? Yan bani al nam yan bani al khilaf ini dibangun di atas perselisihan. Ada perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh-boleh saja kalau dia sudah yakin, misalkan melalui uminya atau saudari perempuannya. Nah, kalau perempuan sama perempuan bebas. Enggak, uminya sedang lihat. Si fulana itu bagaimana? Um misalkan. Uminya bilang, "Si fulana itu insyaallah orang baik, gini gini gini gini gini gini, ciri-cirinya kayak gini gini gini." Nah, kemudian ternyata laki-laki mantap, enggak perlu melihat, ya enggak masalah gitu loh. Cuman lebih dianjurkan lagi untuk melihat apa? wajah wanita tadi karena dikhawatirkan nanti ada ketidakcocokan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena apa? Karena di dalam hadisnya kan seperti itu. Diperintahkan untuk melihat Nah, barakallahu dalam riwayat yang lain diperintahkan untuk melihat. Hendaknya kamu melihat karena di eh, salah satu di antara wanita tersebut mungkin ada yang mungkin ada cacatnya atau yang semisalnya yang jelas na'am barakallahu fikum dibangun di atas khilaf. Na'am. Wa min dzalika di antara contoh yang lain qaulu ta'ala wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah tahallul, tahallul itu apa sih? Sudah halal, sudah enggak ihram lagi, fastadu maka na'am barakallahu fikum fastadu maka apa? Maka berburulah kalian. Perintah untuk berburu di sini, perintah untuk wajib, nah barakallahu fikum atau perintah yang sifatnya boleh-boleh saja. Kan penting seperti itu. Nah barakallahu fikum kita lihat. Apabila kalian telah, kalian telah halal, fastadu maka berburulah kalian. Berburunya wajib atau enggak? Setelah selesai tahallul, setelah setelah tahallul sudah selesai, antum langsung apa ngambil tembak, ditembakin semua. Drrr, berburu gitu. Atau boleh-boleh saja? Kan perlu juga ya enggak? Ayo kita lihat. Fahada warada ba'da nahyi. Nah, sekarang perintah ini datang setelah larangan. Anis sayd setelah setelah larangan anis sayd larangan untuk berburu. Fi halil ihram. Dalam keadaan dia ihram. Ihram itu apa sih? Ihram itu apa, Sen? Husain. Ihram ngapain dia? Hah? Ahrama yuhrimu ihraman apa? muhrim ihram aslinya ihram itu ketika awal dia itu mau melakukan, melakukan ritual umrah atau haji itu kan lewat mikot ya enggak di mikot itu dia namanya namanya nanti di situ dia berihram memakai pakaian ihram paham ya sampai selesai ritual haji atau umrahnya paham ya setelah selesai ritual haji atau umrahnya namanya nanti tahallul menghalalkan setelah itu bebas itu loh Paham ya? Setelah itu bebas. Ihram dari itu. Memakai pakaian ihram, pakaian ihram pakaian yang Nanti tidak harus putih, cuman afdalnya putih, tapi pakaian yang tidak berjahit. Enggak boleh memakai pakaian berjahit, aromen enggak boleh. Hanya kalau memakai ini ya setelah tahallul itu loh. paham maksudnya? Ini penting ini ya. Nah, jadi namanya ihram seperti itu. Nah, setelah tahallul kita lihat biqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah eh, perjanjian-perjanjian. Uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan untuk kalian binatang ternak Binatang ternak itu apa contohnya? Sapi, kambing, onta. Eh? Ya ayam juga ternak juga ya. <laughs> Nah, Kalau bayam barakallahu betul an'am biasanya itu tadi sapi, onta, kambing dan yang semisalnya. Naam. Kita lihat sini, illa ma yutla alaikum kecuali yang sudah ditetapkan untuk kalian, maksudnya dibacakan untuk kalian ghairu muhillis sayd Maksudnya bagaimana? Kecuali yang diharamkan dalam jelas kan? Kecuali lagi apa? Ghairu muhillis sayd wa antum hurum. Nah, barakallahu fikum. Kecuali berburu dalam keadaan kalian ihram. Ini enggak boleh berburu. Paham ya? Ila qawli wa idza halaltum fastadu. Tapi kalau kalian sudah halal, sudah tahallul, maka berburulah kalian. Perintah berburu ini loh yang jadi permasalahan, Bu. Perintahnya wajib atau enggak? Bisa. Kita lihat dulu. Falamma Nah, maka tatkala rufi'a an-nahyu 'anil istiyab, diangkatnya larangan dari istiyab berburu fi halil ihram, pada keadaan orang yang lagi berihram, wa dzalika bil ihlal. Diangkatnya larangan tersebut dengan ihlal, tahallul. Adal amru ila kana alaihi min qabl. Kembalilah perintah tersebut sebagaimana awal mula sebelum larangan. Mahum irbat? Jadi kembali kepada pembahasan awal mula sebelum larangan. Sebelum larangan yang namanya berburu, sebelum larangan. Nah, bagaimana hukumnya? Handola. Sebelum dilarang berburu boleh enggak? Ayo, kembali ke hukum asal. Kita lihat. Wal istiyat bil asal mubah. Berburu pada asalnya boleh-boleh saja. Fayakunu lil ibaha al qaulain. Maka berarti berarti apa? Berarti perintah tersebut untuk ibahah pembolehan alal qaulain berdasarkan dua pendapat tadi li'anna sayda min qismil mubah karena berburu itu termasuk pembagian yang diperbolehkan walam yakul ahadun anna innal insan idza halla min ihramihi enggak ada seorang pun perhatikan ini, gak ada seorang pun yang mengatakan bahwasanya orang itu apabila telah halal telah halul, tahallul halal min ihramihi dari ihramnya yajibu alaihi an yadhhab wa ya'khud al-bundukiyah ini perhatikan ini gak ada seorang pun yang mengatakan seperti itu Gak ada seorang pun yang mengatakan bahwasanya kalau orang dah tahallul wajib bagi dia pergi mengambil tembak, bunduknya itu tembak. Paham ya? Orang Arab kalau ma'rufnya itu bunduk. Antum nah, mak bunduk ya, akhi. Jangan antum yang keliru kalau antum bilang bunduk itu kan bunduk lain lagi. Kalau bunduk nih hotel. Ini bunduk pakai bak. Bundukinya itu tembak itu. AK biasanya di bawah itu, bunduk. Anafil bait ma'ana bunduk. Paham ya? Banadik, namanya banadik. Tembak-tembak, paham ya? Ini bundukiah itu tembak. Hah? Enggak ada seorang pun yang mengatakan wajib bagi dia pergi mengambil tembak, wayar misoid kemudian apa? menembaki apa? hewan buruan, enggak ada. Bal wala dan bah, bahkan wala qala hatun bistihbabih. Enggak ada juga yang mengatakan sunnah hukumnya enggak ada. Berarti hukumnya apa Husain? Mubah. Naam. Wa hadza mimma yadullu ala anna qaula man qala ini termasuk yang menunjukkan bahwasanya pendapat yang mengatakan innal amra dan nahyil wujub bahwasanya perintah yang datang terlarangan untuk wajib laisa lahu wajhun dia enggak punya sisi enggak punya wajah dia enggak punya wajah wajah apa maksudnya ini Lain salah lahu wajhun dia enggak punya wajah wajah apa maksudnya enggak punya wajah ini Lain salah lahu wajhun loh dia enggak punya wajah wajah apa maksudnya ini Orang yang mengatakan bahasanya perintah yang datang tentang larangan itu menunjukkan apa? Menunjukkan wajib. lain salah wajibun dia nggak punya wajah. Wajah apa maksudnya? Hah? Kenapa? Nggak punya wajah manusia ini. Atau wajah lain maknanya? Eh, maknanya lain ya, wajahnya apa maknanya? Hujah. Dia nggak punya hujah, nggak punya dalil. Nah, iya tidak punya sisi yang untuk membenarkannya itu maksudnya wajah. Wa hadzal ladzi ikhtarnahu fil nadam. Inilah yang kami pilih dalam pantun. Huwa ladzi ikhtarahu Al-Ghazali. Ini juga dipilih yang dipilih oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala fil Mustasfa. Mas'alatun, permasalahan. Maladhi ja'alna nurajjih annal amra ba'da nahyi li raf'in nahyi. Apa sekarang faktor alasan yang kami jadikan untuk menguatkan bahwasanya perintah yang datang setelah larangan adalah apa? Lirraf'in nahyi untuk mengangkat larangan. Paham belum? Perintah yang datang setelah larangan lirraf'in nahyi untuk mengangkat larangan tersebut apa alasannya? Kita menguatkan itu kita lihat. Al-ijabah jawabannya alladhi ja'alna nurajjih hadza hual akal yang kita jadikan untuk menguatkan pendapat ini adalah akal. Akal terkadang diboleh juga digunakan ya, akal. Laukul qultu kalau aku berkata kepadamu, lina linnas alladhi tuna lidhiyafah. Duduklah kamu. Duduklah kamu untuk apa? Manusia yang mereka datang bertamu. Maksudnya duduk bersama mereka. mafum insyaallah? mafum mafum Ewa. Diperintah duduk bersama mereka. Summa kul Kemudian setelah itu aku aku apa? Aku katakan kepadamu, la tajlis. Jangan duduk. Summa kul lak ijlis. Kemudian aku katakan lagi, duduklah. Semulanya diperintahkan duduk. Setelah diperintahkan duduk, dilarang lagi, jangan duduk. Setelah itu diperintahkan lagi, duduklah kamu. Paham ya? Ya, Ma. Itu bagaimana? Kita katakan, hal taqul fil amril akhir. Apakah kamu katakan pada perintah yang terakhir, ijlis, duduklah kamu? Atau itu kal khiyar baina an tajlis aw la tajlis? Apakah maknanya aku berikan kepadamu pilihan antara duduk dan tidak duduk? Aw naqul atau kita katakan Rof nam, rafa'tan tanahnya wa utta ilal al-halil al-halil ula engkau telah mengangkat apa mengangkat larangan dan kau kembali kepada keadaan yang pertama al-jawab sani jawab yang kedua yaitu apa kembali kepada hukum asal hukum asal itu perintah untuk duduk kan duduk setelah itu dilarang suruh duduk lagi ya kembali ke hukum asal duduk itu loh paham ya karena hukum asalnya dia kan diperintah duduk paham maksudnya karena apa karena hukum asalnya awal mulanya diperintahkan untuk duduk itu loh setelah itu dilarang. Kalau diturut duduk lagi ya kembali ke hukum asal duduk lagi gitu loh. Seperti itu. Masalah tuh yang terakhir. Qaulu man qala innal amra ba'dal hadr yadullu 'alal wujub ma wajhuh. Ini penting. Ucapan orang yang mengatakan bahwasanya perintah yang datang setelah larangan hadr itu artinya sama. Al-hadri itu artinya sama dengan an-nahyi. Paham ya? Atau al-man'i artinya sama. Perintah yang datang setelah larangan. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Ucapan orang yang mengatakan bahwasanya perintah yang datang setelah larangan itu menunjukkan wajib, ma'wajuh. Apa dalilnya? Apa hujahnya? Al-ijabah jawabannya perhatikan. Laisa lahu wajhuh. Laisa lahu wajhun abadan. Dia enggak punya hujah, enggak punya dalil abadan selama-lamanya. Wa ma alimna anna ahadan qala yajibu al-insan idza halala min al-ihram an yadhhab yastat. Nah, Allah musta'an. Dan kami nggak tahu seorang pun yang mengatakan wajib atas seseorang kalau sudah tahallul dari ihramnya dia wajib pergi berburu. Paham belum nih Abdullah? Paham? nggak ada kan yang ngomong kayak gitu? Ada atau enggak? Nggak ada. Paham ya? Nah, seperti itu. Walihada law ista'danta alayya oleh karena ini kalau seandainya kamu izin kepadaku fil bait nah pada pada maksudnya izin di rumah fakultu laka udkhul izin untuk masuk ke rumah, maka aku katakan padamu udkhul masuklah. Summa badalaka an sorif. Kemudian nampak pada dirimu untuk kamu tuh pergi saja, berpaling. Fahalli hakun an alum an alumak. Apakah sekarang aku punya hak untuk mencacimu, menghinamu? Al-jawab la. Jawabannya enggak. Kenapa? Li'anna qauli dikarenakan ucapanku udkhul masuklah, yakni yubahu laka an tadkhul. Diperbolehkan bagi kamu untuk masuk, gitu loh. Belum? Ketika antum bertamu, Si A ini punya tamu si B. Si B mau bertamu pada si A. Paham ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udhul. Atau man. Mahmud misalkan. Udhul. Perintah untuk masuk tadi itu. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Perintah untuk masuk tadi itu berarti perintah pembolehan. Boleh masuk itu loh. Ternyata dia nggak jadi masuk karena ada kerjaan. Afan mungkin anak nggak jadi. Dia pergi. Paham ya? Kita nggak boleh mencaci maki dan menghina dia. Karena apa? Karena kita hanya mengizinkan boleh dia untuk masuk itu loh. Paham ya seperti itu nah barakallahu fikum. Jadi pendapat tadi lemah ya. Kesimpulannya bagaimana yang rajih tadi pendapat yang rajih yang bagaimana tadi Ihsan? Pendapat yang rajih yang bagaimana tadi? Al-amru ba'da nahyi yarji ila makana qabla nahyi. Paham ya? Itu yang rajih. Al-amru ba'da nahyi yarji ila makana qabla an-nahyi. Perintah yang datang setelah larangan kembali kepada keadaan sebelum larangan. Kalau mubah mubah, kalau sunnah sunnah. Paham belum? Paham ini kesimpulannya ini Sayyid Husain? Kesimpulannya diupayakan dihafal ya. Al-amru ba'dan nahyi yarji' ila ma kana qabla an-nahyi. Perintah yang datang setelah larangan maka kembali kepada apa? Hukum asal sebelum larangan. Mahum insyaallah, handalah. Mahum dapat antum coba sebutkan. Apa? Ewa? Apa? Ayo upayakan apa ya kan ini ya. Al-amru ba'da nahyi yarji'u ila ma kana qabla nahyi Paham ya? Perintah yang datang setelah larangan kembali kepada apa? Kembali kepada hukum asal sebelum larangan. Wallahu alam shawab. Alhamdulillah rabbil alamin.